Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan juga anugerah yang Allah berikan kepada kita. Juga salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita pada episode pertama materi fikih kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan fikih. Ilmu fikih merupakan ilmu yang sangat agung dalam agama Islam. Sesuai namanya al-fiqh fil lughah. Fikih secara bahasa adalah al-fahmu yaitu pemahaman. Ini banyak kita jumpai di dalam Al-Qur'an ataupun juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ini yaitu pemahaman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakin la tafhamuna atau walakin la tafqahuna tasbihahum." Maknanya adalah akan tetapi kalian tidak memahami la tafqahuna tasbihahum maksudnya tidak memahami e, cara-cara uh, cara -cara tasbih mereka maksudnya hewan-hewan ataupun makhluk-makhluk Allah yang lain seperti tumbuh-tumbuhan dan juga sebagaimana kata orang-orang hmm, yang tidak beriman kepada Nabi Hud Eh, mereka mengatakan manafqahu syai'an mimma taqul. Artinya, kami tidak memahami sedikit pun apa yang engkau katakan. Ini adalah definisi fikih secara bahasa yaitu pemahaman. Sedangkan dalam istilah atau sesuai dengan syariat adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah. Ilmu tentang hukum-hukum syar'iyyah. Kemudian al-amaliyah yang bersangkut paut tentang amal ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Tentunya hukum-hukum itu diistimbat, diambil kesimpulan dan intisarinya dari dalil-dalil yang terperinci. Makanya kita membahas dalam Fiqh ini adalah af'al al-mukallafin, yaitu amal ibadah orang-orang yang dibebankan kepada dia syariat. Yaitu orang-orang Islam yang sudah dewasa. Dan juga merupakan sumber apa saja yang dijadikan dasar untuk mengambil hukum dalam masalah fikih ini. Yang pertama tentunya Al-Quran. Al-Quran Kemudian yang kedua sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah ijma, kesepakatan para ulama. Kemudian yang keempat kias, membandingkan suatu hukum dengan hukum yang lain. Itu ada pembahasan khusus dalam masalah uh, fikih atau nanti dalam masalah usul fiqh yang namanya al-qiyas. Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah secara singkat yang dimaksud dengan fikih. Kita katakan tadi al fiqh secara bahasa adalah pemahaman. Secara istilah adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang bersangkut paut tentang amal ibadah seorang hamba dan itu dasarnya diambil dari dalil-dalil yang terperinci baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sesuai dengan ijma' ulama ataupun dari qiyas. Kemudian tentunya para ulama ketika menulis buku mereka dalam buku fiqih mereka memulai buku mereka dengan kitab taharah yaitu bab tentang toharah. Apa itu toharah? Toharah secara lugah adalah an-nazahah minal qadarah artinya adalah bersih atau suci dari kotoran. Maknanya adalah secara bahasa seseorang ataupun benda-benda itu uh, bersih dari kotoran. Kemudian secara istilah atau secara hukum syar'i at-taharah adalah raf'ul hadath wa zawalul khabath. Apa artinya? Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Inilah definisi secara singkat taharah tersebut. Bagaimana kita mengangkat hadas tersebut? Mengangkat hadas, kalau hadas kecil dengan berwudu, hadas besar dengan mandi. Jika ada sarana air. Jika tidak ada air, bagaimana kita mengangkat khabas? Tentunya bisa dengan tayamum. Kemudian wa zawalul Apa artinya zawalul khabas? menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu bisa dengan air ataupun dengan tayamum. Itu nanti akan dibahas dalam bab khusus tayamum. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menjelaskan tadi sedikit tentang makna toharah yaitu bersuci. Kemudian di dalam kitab kita ini kita akan membahas macam-macam dari toharoh tersebut. Toharoh itu terbagi menjadi dua. Toharoh ma'nawiyah atau toharoh qalb. Mensucikan hati. Ini toharoh yang pertama. Mensucikan hati. Yaitu bersuci dari perbuatan syirik. Dan juga dari maksiat-maksiat ini yang lebih utama, yaitu mensucikan diri kita dari dosa, dari kesirikan tentunya. Karena siapa saja yang berbuat syirik, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosanya kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kita katakan Toharo itu ada dua. Yang pertama tadi ma'nawi yaitu mensucikan jiwa kita. Karena orang-orang Muslim Allah katakan adalah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang suci. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir mereka adalah najis. Maknanya najisnya adalah bukan berbentuk zat akan tetapi mereka najis secara uh, ma'nawiyah mereka dianggap najis oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika kita bersentuhan dengan orang-orang kafir non muslim kita harus bersuci tidak. Tapi yang dimaksud di sini adalah najis ma'nawiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal musyrikuna najas." Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Baiklah, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu toharoh yang uh, pertama. Kemudian kita melangkah kepada toharoh yang kedua yaitu toharoh hissiyah. Mensucikan anggota tubuh, badan. Inilah yang dipelajari dalam buku atau kitab fikih. Sedangkan yang kita sebutkan tadi yang pertama Ah, toharoh ma'nawiyah atau mensucikan hati itu dipelajari dalam kitab akidah. Dan yang kedua ini toharoh hissiyah atau toharoh badan ini merupakan yang dibahas dalam kitab fiqih. Berbicara tentang toharoh, berbicara tentang kesucian dalam agama Islam sangatlah agung. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "At-tahuru syatrul iman." Kesucian itu adalah sebagian dari iman. Jika tan merupakan tanda keimanan seseorang, yaitu dia mensucikan uh, hatinya dan juga tentunya mensucikan anggota tubuhnya. Dan perlu kita ketahui tidak diterima salat seseorang kalau tidak dalam keadaan bersuci. Ini menunjukkan bahwa toharoh itu adalah hal yang sangat agung, hal yang sangat harus diperhatikan setiap muslim. Kemudian kita berbicara tentang hukum toharah. Hukum toharah itu adalah wajib bagi orang yang mau melaksanakan salat ataupun ibadah-ibadah yang diwajibkan bagi mukallaf atau orang-orang yang dibebani ibadah itu harus dalam keadaan suci. Bagaimana itu? Kenapa kita katakan wajib? Sebagaimana para ulama usul fiqih mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa saja suatu amal ibadah yang wajib itu jika dia tidak sempurna dengan sesuatu itu, maka hukum sesuatu itu adalah wajib. Bagaimana itu? Salat. Salat hukumnya wajib. Kemudian ada seseorang yang mau sholat. Sebagaimana kita katakan, syarat ibadah itu harus dia dalam keadaan bersuci. Maka kita katakan toharoh itu adalah suci. Karena seseorang tidak bisa melaksanakan yang wajib sholat tadi kecuali dengan bersuci tadi. Maka sesuatu yang wajib tidak akan sempurna dengannya maksudnya dengan berwudhu tadi maka hukum wudhu tadi atau bersuci tadi adalah wajib. Baiklah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi mengatakan bahwasanya definisi taharah secara bahasa adalah an-nazahah minal qadarah suci dari kotoran-kotoran. Dan kita sudah mengetahui juga apa yang dimaksud dengan at-taharah yaitu raf'ul hadath wa zawalul khabath yaitu mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis. Kenapa kita katakan mengangkat hadas tadi itu sudah kita jelaskan yaitu karena hadas dan juga najis itu memiliki perbedaan-perbedaan. Hadas dia tidak memiliki zat. Tidak seperti najis. Najis memiliki zat. Contoh darah haid adalah najis. Dia memiliki zat. Air kencing atau kotoran manusia adalah najis. Dia memiliki zat. Sedangkan hadas, dia tidak memiliki zat. Dan juga di antara perbedaan hadas dengan najis adalah hadas itu bisa diangkat dengan niat. Kita harus memang berniat untuk menghilangkan hadas tersebut. Jika tidak, itu tidak dianggap. Contohnya, seseorang junub, dia itu berhadas besar. Ketika di pagi hari dia berjunub, berhadas besar, dan dia belum mandi wajib, dan dia berangkat bekerja berkendaraan, kemudian di tengah jalan hujan turun membasahi seluruh tubuhnya Walaupun dia dibasahi seluruh tubuhnya, akan tetapi dia tidak berniat mengangkat hadas teri dari dirinya, maka itu tidak dianggap walaupun badannya sudah basah. Beda halnya dengan najis. Kalau najis, dia bisa hilang atau dihilangkan baik dengan niat ataupun tidak berniat. Contohnya, seseorang mau melaksanakan sholat. Dan di bajunya ada uh, bekas mazi umpamanya. Kemudian sebelum dia berangkat sholat, umpamanya dia main-main atau apa sebagainya, bajunya itu basah. Kemudian mengenai tempat letaknya mazi tadi, sehingga mazi tadi hilang. Jadi najisnya tidak ada lagi di bajunya. Maka dengan hal ini najisnya hilang walaupun tidak diniatkan. Kalau seandainya dia sholat dengan pakaian tersebut dia tetap sah. Karena najisnya sudah hilang, zatnya sudah hilang. Beda halnya dengan hadas tadi. Jika dia tidak berniat mandi junub tadi walaupun kena hujan, dia solat, dia wajib mengulangi solatnya. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasanya hadas itu terbagi dua. Ada hadas kecil dan juga hadas besar. Hadas kecil yaitu kondisi badan seseorang yang apabila ia ingin melaksanakan salat, tawaf dan juga ibadah-ibadah yang lain yang diwajibkan bagi dia untuk toharoh, maka ia harus bersuci terlebih dahulu. Bagaimana itu? Hadas kecil, contohnya, si fulan atau si A kita katakan, dia masih dalam keadaan bersuci, berwudu. Kemudian tiba-tiba dia ke kamar mandi buang air kecil. Maka orang ini dikatakan adalah berhadas kecil. Ketika dia mau sholat, dia wajib mengangkat hadasnya itu dengan berwudu jika ada air atau sanggup menggunakan air. Jika tidak sanggup menggunakan air bisa dengan tayamum. Ini yang dimaksud dengan hadas kecil. Kemudian hadas besar. Hadas besar juga merupakan kondisi badan seseorang yang apabila ia ingin melaksanakan sholat atau ibadah yang lain yang diwajibkan dalam keadaan bersuci maka dia juga harus menghilangkan hadas besar tersebut. Dan termasuk hadas besar adalah seseorang yang keluar mani atau seseorang yang dalam keadaan junub. Ketika dia mau melaksanakan salat, melaksanakan ibadah, maka dia harus mengangkat hadas besarnya tadi. Bagaimana cara mengangkat hadas besar? Mengangkat hadas besar yang pertama adalah dengan mandi. Jika ada air dan sanggup menggunakan air. Bagaimana jika dia tidak sanggup menggunakan air karena takut sakitnya bertambah parah atau berada dalam kondisi dingin yang mencekam? Ketika dia memakai air tersebut untuk mandi junub bisa membahayakan dirinya atau bahkan membinasakan dirinya maka dia boleh bertayamum. Beginilah cara menghilangkan hadas kecil dan juga hadas besar. Baiklah, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berikan sebuah catatan bahwasanya yang pertama hadas Catatan pertama dari hadas adalah menunjukkan keadaan atau kondisi badan seseorang. Hadas itu menunjukkan keadaan atau kondisi badan seseorang. Kemudian hadas itu kita katakan tadi tidak memiliki zat sehingga dia tidak dapat dilihat. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan juga hadas kecil. Kemudian Hadas kecil disucikan dengan berwudu atau tayamum. Sedangkan hadas besar disucikan dengan mandi atau juga tayamum. Kemudian kita memberikan catatan kedua tentang najis. Najis catatan yang pertama najis itu menunjukkan zat atau benda yang dapat dilihat yang bisa menempel pada badan, pakaian dan juga tempat kita mau beribadah. Kemudian catatan kedua tentang najis adalah sesuatu yang dianggap kotor dalam kehidupan kita sehari-hari belum tentu dalam pandangan syariat dia itu adalah najis. Kemudian catatan yang ketiga, najis itu dibasuh dengan air sampai hilang najisnya atau sifat-sifat najisnya, warna, bau dan juga rasanya hilang. Kemudian kita akan memberikan sebuah contoh. Seseorang umpamanya selesai buang air kecil atau kencing, maka kondisi atau keadaan dirinya menjadi berhadas kecil Sedangkan air kencingnya itu atau air seninya yang dibuang tergolong dalam najis. Seorang yang kencing, dia menjadi berhadas kecil dan air kencing yang dikeluarkannya berupa najis. Kemudian contoh yang lain. Seorang wanita yang baru selesai haid atau nifas umpamanya. Maka kondisi atau keadaan badannya menjadi hadas besar. Dan darah haid atau darah nifasnya tadi yang keluar dan itu merupakan najis. Jadi perempuan yang haid tadi dia dalam keadaan berhadas besar. Menghilangkan atau mengangkat hadas besar tadi dengan mandi atau tayamum. Sedangkan menghilangkan zat najis yang keluar tadi berupa darah itu dicuci. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah uh, penjelasan kita pada episode pertama ini. Sebagai ringkasan, kita akan katakan toharah bersuci merupakan syarat sahnya ibadah, khususnya sholat. Jadi siapa saja yang tidak bersuci dari hadas besar atau hadas kecil dan juga dari najis, maka sholatnya tidak sah. Begitu juga dengan ibadah yang mencaratkan bersuci terlebih dahulu seperti uh, tawaf umpamanya. Dan tentunya ini akan kita bahas nanti pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Ada perselisihan para ulama tentang hal ini. Kemudian pada umumnya toharoh air inilah hukum asalnya. Maksudnya bersuci atau mensucikan najis yang ada dalam pakaian tubuh kita dan juga tempat kita ataupun menghilangkan atau mengangkat hadas dari kita hukum asalnya adalah dengan sarana air. Jika itu tidak bisa atau lemah kita menggunakan air tersebut karena sakit atau karena kedinginan yang mencekam, maka boleh kita bertayamum. Kemudian toharah dari hadas berarti membersihkan diri dari hadas kecil dengan berwudu dan dari hadas besar dengan mandi Adapun toharoh dari najis yaitu membersihkan diri, pakaian dan juga tempat ibadah dari sesuatu yang tergolong najis dengan menggunakan air ataupun uh, debu. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika apa yang saya sampaikan dari awal sampai habis tadi itu benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan jika itu salah merupakan dari diri saya sendiri dan juga godaan iblis saya tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wal akhir assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh